أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan sebagai biasanya marilah kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على نور الأنوار سر الأسرار ترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله Pada malam ini kita sampai kepada ayat 65 surat Ali Imran yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim fi Ibrahim wa ma unzilat at-taurat wal injil illa min ba'dih afala ta'qilun Wahai ahli kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang Ibrahim, sedangkan Taurat dan Injil baru diturunkan sesudah wafatnya? Tidakkah kamu menggunakan pikiran? Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 66. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Demikian ini kamu telah bantah-membantah tentang sesuatu yang kamu tahu Tetapi mengapa kamu sekarang bantah membantah tentang hal-hal yang tiada kamu tahu? Hanyalah Allah yang tahu dan kamu tiada tahu. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukanlah pula seorang Nasrani, tetapi ia adalah seorang yang berpegang kepada agama yang benar, seorang yang menyerahkan diri kepada Allah. Ia bukan masuk golongan yang mempersekutukan Tuhan. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين Orang-orang yang terdekat dengan Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini yaitu yang dimaksud di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ini beserta para sahabat mereka yang beriman. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma telah meriwayatkan yaitu beliau berkata bahwa kaum Nasrani dari Najran dan pendeta-pendeta Yahudi kalau dalam bahasa aslinya dikatakan rabi-rabi Yahudi semuanya bertemu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berselisih, bantah membantah tentang Ibrahim. Orang-orang Yahudi mengatakan Ibrahim adalah seorang Yahudi. Orang-orang Nasrani mengatakan tidak. Dia adalah seorang Nasrani. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab. Tapi yang menjawab Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang tadi saudara dengar. Antara ayat itu mengatakan, "Kenapa kamu mau rebutan Ibrahim?" Kalau kita mau komentari ayat ini dengan yang tersirat, mengapa wahai Yahudi dan Nasrani kalian akan bertengkar dan bantah membantah tentang Ibrahim? Apakah kamu merasa berbuat dan berkelakuan seperti Ibrahim alaihissalam? Apakah hendak semua mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Orang yang berhak menyebut dirinya Ibrahim dan keluarga Ibrahim adalah Nabi ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta sahabat-sahabatnya yang beriman kepada Allah. Yang mereka itu yang betul-betul tekun tidak menambah tidak mengurangi kitab mereka dan mereka taat setia kepada Ibrahim. Inilah orang yang terdekat. Begitu juga dia tidak rebutan Ibrahim. Ini riwayat Al-Baihaqi di dalam kitabnya Ad-Dalail. Kemudian kita baca seterusnya ayat 6, eh, ayat 70. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون Wahai ahli-ahli kitab Mengapa kamu engkari dan kafiri ayat-ayat Allah Sedangkan kamu menyaksikan hal itu dan kebenaran hal itu Ayat 71 Ya ahlal kitabi لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون Hei ahli kitab Mengapa kamu campur aduk Kebenaran dengan kebatilan Dan kamu sembunyikan kebenaran Sedang kamu mengetahuinya Ayat 72 وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون segolongan dari ahli kitab ini adalah orang-orang Yahudi berkata kepada sesamanya Hei, mari kita beriman kepada berimanlah kepadamu. Berimanlah kamu pagi hari pada apa yang diturunkan kepada orang yang beriman itu. Tetapi engkarilah pada akhir hari supaya mereka kembali tiada beragama. Jadi sebagian ahli kitab mengatakan kepada sesamanya, ayo kita beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad dan kaum mukminin itu pada pagi hari. Nanti sorenya kita kafir kembali. Supaya kita diturut, di, diikuti jejak kita ini oleh kaum mukminin. Ayat 73. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم Dan janganlah kamu percaya kecuali kepada mereka yang mengikuti agamamu. Katakanlah hai hai Muhammad. Petunjuk yang benar adalah petunjuk Allah. Apakah kamu takut bahwa seseorang akan diberi semacam yang diberikan kepadamu atau membantah kamu di hadapan Tuhanmu? Katakanlah segala karunia di tangan Allah. Qul innal fadla biyadillah. Segala karunia di tangan Allah diberikannya kepada siapa yang ia berkenan dan Allah maha luas dan maha tahu Ma'asyiral muslimin Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seorang bernama Abdullah As-Saif wa Abdi dan Adi Ibnu Zaid dan Haris Ibnu Auf ketiganya ini daripada golongan Yahudi mereka masing-masing mensepakatkan satu putusan bahwa mereka itu nanti akan mengimankan apa yang diturunkan atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pagi hari dan mereka akan sepakat kafir kembali kalau sore. Maksudnya supaya ini mengelabui atau memblingerkan kaum mukminin yang ada dewasa itu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata mereka ini juga satu contoh Mari kita mempercontohkan hal ini dan sikap seperti ini kepada kaum muslimin. Semoga mereka nanti turut mengikuti kita. Maka turunlah ayat-ayat tersebut sebagai yang saudara baca tadi dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Yuktil fadla qul innal fadla biyadillah. Allah itu katakan kepada mereka bahwa karunia itu di tangan Allah. Diberikannya kepada siapa yang ia berkenan. Dan Allah maha luas dan maha tahu. Masyarakat muslimin sikap ini. Sikap mengojok ngojoki orang mukmin Bukan saja terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal permulaan sejarah Islam, tetapi sekarang pun dan besok pun dan sampai hari kiamat golongan tertentu yang akan mengojok ngojoki orang beriman untuk melepaskan imannya, untuk menanggalkan kepercayaannya, dan dipercontohkan pula dengan macam-macam contoh agar kita supaya tiru mereka, taat kepada mereka. Itu masih akan tetap berjalan. Tinggal kita kaum muslimin. Sampai di mana ketabahan hati kita? Sampai di mana kemantapan kita untuk berpegangan teguh dengan tali Allah yang tiada akan putus? dan sampai berapa jauh kita punya iman kepada Allah agar supaya Allah itu merahmati kita. Dan Allah sudah menyebut iman itu adalah karunia. Kadangkala orang yang menguasai sains, kadang-kadang orang seorang sarjana, kadang-kadang orang paling pinternya orang di dunia, tapi Allah tidak mengaruniai kepada or, kepada orang itu karunia yang besar yaitu iman maka dia hidup di dalam sesuatu kegelapan maka dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini banyak dan ini satu contoh bahwa seorang seperti Jawaharlal Nehru Mahatma Gandhi seperti orang-orang yang lihai dan ahli politik ahli sosial ahli antropologi itu mereka sampai mati tidak beriman kepada Allah. Apakah mereka punya otak tidak cukup untuk membedakan mana yang benar, mana yang yang salah? Mana antah, mana beras? Cukup, cukup otak mereka. Malah mereka mungkin lebih cerdas dari kita. Tetapi tidak ada karunia dari Allah kepada mereka. Maka mereka tetap sesat sampai mati. Karenanya, karenanya wahai kaum muslimin, kalau kita ini termasuk orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia iman, justru tidak kita minta daripada Allah. Maka itu satu arti yang tidak bisa ditafsirkan lagi bahwa Allah sayang kepada kita. Allah akan menyediakan bagi kita tempat yang pantas bagi kita di hari kiamat nanti. Tempat kaum mukminin dan tempat kaum muslimin yang mengatakan la ilaha illallah. Ini kalimat. Ini kalimat adalah jimatnya dunia dan akhirat. Jimat bukan arti dalam arti kata yang negatif, dalam arti kata yang positif. Tidak ada kestabilan kalau tidak ada la ilaha illallah. Dalam khutbah Jumat yang lalu saya katakan coba kaum muslimin yang jumlahnya 50 juta misalnya meneriakkan la ilaha illallah dengan segala isi dan maksudnya memperagakan kalimat tauhid itu di mana mereka berada, di pasar, di jalan raya, di gang, di rumah, di masjid, di surau, di madrasah, di mana, maka akan kalah semua pengaruh. Akan kalah pengaruh majalah-majalah internasional, akan kalah pengaruh TV dan film, akan kalah semua pengaruh. Karena inilah justru yang bakal menyentuh otak seorang manusia yang waras dan akan menyentuh hati seorang manusia. Selain itu tidak bisa menyentuh. Yang menyentuh hati sampai sekarang adalah kebendaan. Kalau Anda diberi kursi, Anda akan girang. Tapi Anda lantas deladapan kehilangan kursi. Karena kursi memang harus berpisah dengan Anda. Anda kira-kira senang kalau diberi kekayaan. Tapi Anda lupa bahwa itu adalah suatu yang melekat. Tidak orisinil. Tidak memegang roh. Tapi memegang kantong saudara saja atau tangan saudara atau buku rekening bank saudara walayat belah. Tapi habis itu Anda meninggalkan dia atau Anda ditinggalkan olehnya. Karena itu al-fadl biadillah. Dan kita umat Islam harus bersyukur lebih daripada yang lain karena kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia iman dan Islam. Ayat 79 Nah. Tidak, sebelumnya itu ayat 77. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Sungguh orang yang menjual janjinya kepada Allah dan sumpah mereka sendiri dengan harga yang murah. Mereka tiada beroleh bagian di akhirat. Allah tiada akan berkata-kata kepada mereka di sana di akhirat tiada melihat mereka dan tiada menyucikan mereka di hari kiamat mereka beroleh siksaan yang menyakitkan Saudara-saudara ini riwayat Al-Ash'as Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini ayat turun kepada saya. Antara saya dengan salah seorang Yahudi. Ada satu jual beli tanah. Dan tanah itu tidak lagi selesai soal penjualan beli beli itu. Yahudi mengakui tanah itu. Bahwa itu sudah menjadi miliknya. Maka aku datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini Yahudi mengakui tanahku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang itu, apakah kau ada bukti bahwa itu tanahmu? Dia jawab, saya tidak punya bukti. Jadi orang ini sendiri yang mengatakan, menceritakan ini kejadian mengenai dirinya. Rasulullah bertanya kepada saya, apakah kau punya bukti bahwa tanah ini adalah tanahmu, milikmu? Rasulullah SAW bilang tidak. Eh, orang itu bilang tidak. Maka Rasulullah menoleh kepada Yahudi. Hei Yahudi, apa engkau berani sumpah bahwa ini tanah betul-betul tanahmu? Lalu saya berkata kepada Rasulullah, Loh, ya Rasulullah, kalau Yahudi ini engkau tantang sumpah, dia bakal sumpah. Dia tidak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk sumpah. Dia akan sumpah dan dia akan pergi membawa tanahku ini. Maka turun ayat ini. Innal ladhina yashtaruna mereka yang menjual belikan janji dan sumpah mereka dengan harga yang murah maka orang Allah orang seperti itu tidak akan mendapat bagian di akhirat dan ada lagi satu riwayat yaitu riwayat Abdullah bin Abi Aufa yaitu seorang sumpah-sumpah di pasar mau menjual barang sambil berkata bahwa barang ini sudah ditawar orang mahal supaya membelubukkan beberapa orang yang mau beli lantas ini sumpah diketahui palsu maka turunlah ayat ini jadi satu ayat ini turun untuk dua sebab yang pertama sebab Yahudi dengan Ash'ath ibn Gais dan akhirnya yang kedua Abdullah bin Aufa meriwayatkan bahwa ada seorang muslim jual barangnya di pasar dengan sumpah-sumpah maka itu turun ayat ini Saudara-saudara, sumpah palsu sebagaimana yang kita ketahui adalah sesuatu yang keji, khususnya bagi seorang muslim dan muslim yang berakhlak. Orang sekarang mengingkari janjinya. Apa janjimu wahai muslim? Apa kita lupa janji kita kepada Allah? Yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa umirt wa ana minal muslimin itu janji baiat kita dengan Allah tiap hari lima kali itu semua kita kerjakan dan lantas kita lupa bahkan kita ungkiri itu bahkan ada sebagian di antara kita menjual itu sama sekali dengan harga yang murah samanan kolila kalau 500 juta rupiah itu kolila 5 miliar kolila Kadangkala itu 5 miliar rupiah belum sampai kepada kita, kita sudah mati. Kadang-kadang dijanji 5 miliar, kita murtad, lalu itu 5 miliar tidak diberikan kepada kita. Kita sudah mempercontohkan bagaimana kita murtad di hadapan sekian banyak khalayak umat Islam. Ini namanya orang yang menjual janjinya kepada Allah dan mengobralnya dengan sumpah dengan harga yang murah dan harga picisan. Apa balasan mereka? Allah berfirman ada tiga perkara. Mereka di akhirat tidak ada bagian. Dia sudah kesusu menerima bagiannya di dunia. Kedua, tiada diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Ketiga, tidak melihat, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mereka tidak bisa disucikan tidak bisa dibersihkan dengan syafaat dan lain-lainnya. Sebab ini orang menipu diri, menipu Allah, dan menipu kaum muslimin. Ini satu taraf munafik yang paling berat. Seorang mengaku muslim, menjual belikan ideologinya, lalu dia masih muncul berkemunculan di tengah-tengah umat Islam sebagai macam-macam lalu dia sebetulnya sudah masuk dalam golongan ini. Walaupun contohnya jauh di sana tentang Yahudi sumpah palsu dan tentang seorang Arab sumpah palsu Muslim. Kemudian ayat berikutnya 79. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون آية 80 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون Tiadalah sepantasnya seseorang yang diberi Allah kitab, hikmah, dan kenabian Lalu dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembah daku, bukan Allah." Tetapi yang pantas itu orang akan berkata, "Jadilah kamu ulama-ulama yang saleh." Karena kamu mengajarkan Alkitab dan karena kamu mempelajarinya. Kunu rabbaniyin. Ada ulama salihin rabbaniyin, artinya dia orang hanya ber, beraudensi dengan Allah dengan Rabb kemudian ayat yang 80 juga tiada ia akan menyuruh kamu menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan pantaskah ia menyuruh kamu menjadi kafir sesudah kamu menjadi muslim ayat 80 asbab nuzulnya ini Ibnu Abbas berkata, Abu Rafi' Al-Qurawi, satu seorang Yahudi daripada Bani Quraidah. Dikala pastor-pastor dan pendeta-pendeta Yahudi berkumpul dari Najran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengajak mereka masuk Islam. Eh, kalian hendaknya tidak ada pilihan lagi kecuali masuk agama yang kubawa yaitu agama Islam. Lalu mereka bertanya, "Ya Muhammad, apakah maksudmu ini supaya kamu supaya engkau kami sembah sebagaimana kami menyembah Yesus putra Maryam?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tegas, Allah, Aku berlindung dengan Allah untuk berkata demikian atau bermaksud demikian." Atau saya menyuruh untuk mengibadatkan beribadat kepada selain daripada Allah. Bukan dengan itu Allah mengutus aku. Ketahuilah. Dan bukan dengan itu Allah merintah aku. Sesudah Rasulullah SAW berhenti dari kata-katanya ini, maka turun dua ayat tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ayat 86 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم Bagaimana Allah akan membimbing suatu kaum yang ingkar sesudah mereka beriman dan memberikan kesaksian bahwa Rasul adalah benar dan telah datang kepada mereka bukti-bukti yang terang kepada orang yang zalim Allah tiada menunjukkan jalan ayat 87 mereka itu ganjarannya ialah bahwa mereka ditimpa laknat Allah para malaikat dan manusia sekalian ayat 88 mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Tiada diringankan baginya siksaan dan tiada mereka beroleh penangguhan. Illalladzina tabu. Kecuali orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki diri sungguh-sungguh, maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ada salah seorang laki-laki daripada daripada suku Al-Ansar yang sudah masuk Islam, kemudian dia murtad. Dia keluar daripada agama Islam. Kemudian dia mengikuti kaum musyrikin. Al-Hakim wa Ibnu Hibban. Begitu ayat ini turun maka orang itu datang lagi kepada Rasulullah masuk Islam dan menyatakan taubatnya. Al-Hakim wa Ibnu Hibban. Begitu ayat ini turun, maka orang itu datang lagi kepada Rasulullah masuk Islam dan menyatakan taubatnya dan kapoknya. <coughs> Ada riwayat lain daripada Mujahid, tadi Ibnu Abbas, sekarang Mujahid berkata datang telah datang seorang bernama Al Harith Ibnu Suwaid. Lalu dia masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka kemudian orang itu masuk kafir kembali. Kemudian dia kembali kepada kaumnya bertanya. Maka Allah menurunkan ayat-ayat tersebut di atas. Ayat itu dibawa oleh salah seorang dari keluarganya kepadanya untuk diperdengarkan. Maka Harith itu tadi berkata, Wallahi, laqad alimtu innaka la saduq. Setelah diperdengarkan ayat ini, dia mengenang Rasulullah SAW sambil menyatakan wallah saya memang sudah dari awal mula saya tahu bahwa engkau tidak dusta ya Muhammad dan datang kepada Nabi saw untuk menyatakan kalimatnya ini lalu diterima Islamnya kembali oleh Rasulullah saw dan menjadi seorang muslim yang baik dan gigih ini riwayat Ibnul Munzir dan lain-lainnya إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون ayat 90 Tapi mereka yang kafir sesudah beriman kemudian bertambah-tambah kekafirannya tiadalah diterima taubatnya oleh Allah karena merekalah yang sengaja menempuh jalan yang sesat. Ini ayat menurut Qatadah turun kepada orang-orang Yahudi yang mereka itu telah mengkafiri Isa ibnu Maryam dan mengkafiri Injil. Sesudah mereka itu beriman kepada para nabi mereka sendiri. Kemudian mereka bertambah kafir dengan dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu asalnya sudah baik beriman, beriman kepada agama kepada Nabi Allah Musa. Kemudian mereka sesudah lahir Nabi Isa mereka mengkafiri Isa, mengkafiri Injilnya dan menghamun maki Isa dengan macam-macam alasan. Orang-orang seperti ini artinya orang yang ber, yang kafir sesudah beriman. Innalladzina kafaru ba'da imanihim. Kemudian tsummazdadu kufran. Apa ziyadatul kufur? Waktu lahir Nabi Muhammad SAW mereka tambah kafir lagi. Jadi kafir, mengkafiri Isa dan mengkafiri Muhammad SAW dengan Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sama sekali. Maka orang-orang seperti itu tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang yang sesat. Justru orang yang sengaja mencari kesesatan setelah mendapat petunjuk. Abu Aliya berkata ini ayat turun pada di atas kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani yang masing-masing mempunyai nabi yang tadinya diimani nabi itu lalu mereka mengkafiri nabi yang lain dan tambah menjadi kafir sesudah Nabi Muhammad SAW diutus dan mereka menjadi kafir dengan Nabi Muhammad SAW. Justru sifat Nabi, justru semua riwayat Nabi sudah ada di kitab-kitab mereka. Kemudian bertambah kafir lagi dengan mem mempertahankan paham dan pendirian itu. Mujahid berkata, bisa juga ayat ini turun kepada semua orang kafir yang bersyirik kepada Allah yang tadinya mereka semuanya sudah beriman. Maka Allah SWT menjanjikan mereka itu bahwa mereka tidak akan diterima taubatnya. Jadi tidak diterima taubatnya, tapi eh, waktu mereka nanti di akhirat akan mengetahui balasan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada atas mereka itu. Jadi taubat itu bukan ke atas orang yang tadinya tidak mengerti, tapi ini orang-orang mengerti sehingga mereka tidak diterima taubatnya. Dan kita pun kaum muslimin kalau sudah mengerti bahwa ini perintah Allah, lalu kita sengaja langgar dan terus melanggar, bertambah-tambah pelanggaran itu, maka kita mungkin tidak diterima taubat kita. Dan kalau tidak diterima oleh taubat kita oleh Allah, kita mendapatkan sebagaimana mereka tadi, tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat. Wala yuzakkihim, wala yukallimuhum, walahum azabun alim. Kita tahu bahwa salat ini wajib, kita tinggalkan salat. Kita tahu bahwa jilbab itu wajib di atas seorang muslimah, kita tinggalkan jilbab. Kita mengemong perasaan orang misalnya, meninggalkan perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita mau tobat. Tobat apa? Sudah saben hari kita langgar ini. Ini maksiat yang sudah kita jalankan <coughs> sebagai maksiat rutin. Waliyahbillah misalnya. Kemudian ayat 96. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ايات 96-97 yang maksudnya Sungguh rumah pertama yang dibangun di atas dunia untuk makhluk yang jenis manusia ini ialah yang ada di Makkah penuh berkah dan menjadi petunjuk bagi semesta alam. Dalamnya ada bukti-bukti yang terang. Misalnya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, ia aman beribadat haji ke rumah itu adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Yakni siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Tapi barang siapa yang ingkar, sungguh Allah Maha Kuasa. Tiada memerlukan makhluk-makhluk ciptaannya. Ini sekarang kita bicara tentang awalu baitin pertama rumah ibadat di dalam dunia ini. Jadi bola bumi ini yang diperintah oleh Allah dan dimiliki oleh Allah sepenuhnya diminta supaya dia dan berkehendak supaya ini semua menjadi tempat ibadah maka pertama-tama rumah dibangun untuk manusia di dunia adalah yang ada di Mekah itu kebetulan rumah itu rumah kiblatnya kaum muslimin Ulama ada yang mengatakan bahwa itu rumah tidak dibangun oleh manusia. Rumah itu dibangun oleh malaikat atau bangsa jin. Sebab awala baitan inna awala baitan wudi'a linnas. Jadi bukan manusia yang membangun. Nah kalau ada orang bertanya, lah Ibrahim dengan anaknya Ismail? Ibrahim dengan anaknya Ismail cuma meninggikan binanya, bangunannya itu ditinggikan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Jadi tiang-tiangnya Ka'bah itu ditinggikan oleh Ibrahim, tapi tidak membangun Ibrahim. Yang membangun jauh sebelum Ibrahim. Entah berapa kurun lagi Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis. Jadi pertama rumah ibadat itu. Kenapa Allah SWT mengatakan fihi ayatun bayinat? Apa saja ayat-ayat bayinat itu? Ya, makam Ibrahim, Safa, Marwah, Zamzam, Mina, dan semua acara ibadat di situ itu <coughs> merupakan ayat bayinat tegas jelas membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ditaruh oleh Allah Subhanahu wa Taala sebagai tempat sembahan. Nah, maka mutlak itulah rumah pertama, rumah ibadat pertama. Jadi yang dikatakan tadi ayat bayinat ya seperti tadi Safa, Marwah, Zamzam, Al-Hatim, Al-Hajarul Aswad, Maqam Ibrahim dan seterusnya dan seterusnya. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa saja yang masuk rumah itu aman. Sampai ada orang yang mengatakan bahwa itu orang yang lari di situ tidak boleh dikejar kecuali yang melakukan tindak pidana yang harus dikisos. Selain itu tidak boleh dikejar, aman. Kenapa Allah SWT menyebut wahudan lil alamin? Apa maksud hudan lil alamin? Dari rumah itulah nanti akan terpancar petunjuk bagi seluruh alamin. Alamin itu bukan manusia saja tapi juga jin. Apa maksudnya petunjuk itu? Agama Islam. Quran yang dibaca, ditafsirkan, dipraktekkan sampai tuntas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ memencar kemana-mana, termasuk ke sini. Lil alamin. Jadi manusia seluruhnya mendapatkan petunjuk melalui eh, dari Allah kepada Nabi Muhammad dari tempat itu tadi. Tempat yang pertama. Lalu saudara tentu akan tanya apa sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini, dua ayat tadi yaitu ayat 96-97, yaitu kaum Yahudi berkata kepada kaum muslimin, Baitul Maqdis lebih afdol. Baitul Maqdis itu yang sekarang ada yang dipegang oleh mereka sekarang. Jerusalem lebih afdol dan lebih besar artinya daripada Ka'bah. Karena Baitul Maqdis tempat hijrahnya para nabi-nabi dan kiblatnya para nabi-nabi. Dan di dalam situ adalah Ardul Muqaddasah. Dan kata Yahudi itu Baitul Maqdis nanti menjadi tempat mahsyar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu diperdengarkan ini cerita dari Yahudi, maka dia dituruni ayat dua ini. Yaitu ayat 96 97 surat Al-Imran. Adapun dalam kalimat tertentu yaitu waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin adalah diriwayatkan daripada Ikrimah waktu ayat ini turun waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu maka Yahudi berkata wah kalau begitu kami Islam Barang siapa mencari agama selain Islam, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah. Dan nanti di akhirat dia akan merupakan orang yang merugi. Maka Yahudi mendengar ayat ini, ayat apa itu? Ayat surat Al-Imran ya. Imran 85. Maka Yahudi berkata, "Loh, kalau begitu kami ini sudah berislam, sudah masuk Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Namun Allah Taala mewajibkan kita kaum muslimin untuk haji. Bagaimana? Kata mereka, wah kalau pakai haji, maafkan saja, tidak. Apa sebab? Sebab dalam kitab Taurat kami tidak ada haji. Jadi mereka itu maksudnya mau Islam tetapi tidak mau mengikuti semua syariat Islam, mau dikecualikan daripada itu di mana mereka suka mereka kerjakan, tidak ya tidak. Maka turunlah ayat waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir, yang engkar, maka Allah tidak memerlukan dia. Allah ti, yani, tidak memerlukan seluruh jagat raya ini. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين Hei orang yang beriman <clears throat> Jika kamu ikuti sebagian orang yang telah diberi kitab oleh Allah Siapa mereka itu? Yahudi dan Nasrani Maka uh, <clears throat> mereka akan menjadikan kamu kembali kafir sesudah beriman. Ini ayat seakan-akan turunnya kemarin untuk mencambuk kita kaum muslimin dan suruh kita hati-hati. Jangan mengikuti suara orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jangan mudah terpengaruh oleh insinuasi atau bisian kaum Yahudi dan Nasrani. Jangan mudah termakan oleh pancingan kaum Yahudi dan Nasrani. Sebab apa? Sebab kalau kamu ikut itu, terpengaruh oleh itu, nanti mereka itu akan mengembalikan kamu kafir sesudah kamu beriman begini. Bagaimana kamu bisa sadar? Cara-cara mereka lihai sekali. Cara mereka tipis dan tidak bisa diketahui kecuali oleh orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala al-ulum al-laduniyah ilmu-ilmu laduni min Allah subhanahu wa ta'ala inspirasi-inspirasi ilham-ilham karena heningnya dan beningnya roh baru mereka tahu ah ini ada maksud begini tapi kalau tidak tidak mudah itu ya. tapi bagi orang yang tidak diberi itu oleh Allah cukup dia berpegangan dengan ayat ini lah jangan dengar jangan ikut kalau kamu ikut kafir kamu Sebab itulah tujuan mereka. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 101 bertanya, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh?" ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم Tapi bagaimana kamu mengingkari sedangkan kepadamu dibacakan ayat-ayat Allah dan di tengah-tengah kamu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barang siapa teguh berpegang kepada Allah ia ditunjuki jalan yang lempeng dan lurus. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dan bagaimana bisa masuk dalam akal wahai kaum muslimin kamu bisa kafir kembali setelah kamu menikmati iman, setelah kamu mengerti yang mengerti. Kalau ada orang ahli ilmu ketuhanan misalnya, ilmu teologi akan mengerti bahwa ketuhanan yang dibawa oleh Islam atau ilmu tauhid yang dibawa oleh Islam itu super ilmu tauhid. Seperti bensin super. Sudah tidak ada yang lebih halus daripada itu. Tidak ada yang lebih masuk dalam akal lebih daripada itu. Tidak ada yang menjadikan anda di tempat anda sebagai hamba. Sebab kalau tidak ini menyeleweng sedikit, maka anda akan mempertuhankan orang seperti anda. Dan anda menjadi lemah seperti dia. Berpegangan kepada sesuatu yang tidak ada, Sebab mereka bilang inilah ketuhanan. Ketuhanan apa? Anda tidak tahu. Abstrak. Nuun sewu. Kucing dalam karung. Apa yang Anda pegang? Kucing dalam karung tidak bisa dipakai untuk menjaga benteng tauhid di dalam dadamu. Apa ini makhluk ini? Anda tidak tahu. Anda tidak bisa mengerti apa ini. Kadang-kadang tiap 2-3 hari ada tafsiran baru tentang itu. Anda akhirnya diblingerkan oleh setan. Karena itu siang-siang Allah sudah berfirman, "Wa kaifa takfurun?" Masuk dalam akal tak kamu ini bisa kafir kembali? Orang kamu ini sudah ya seperti kalau kita gawok atau heran melihat satu orang <clears throat> kaya raya, makannya enak, tempatnya indah, dia ngemis. Dia tidak mau makan yang indah. Dia ambil batangnya cecek atau kecoak dia makan. Masuk dalam akal ini orang bisa makan kecoa, orang ini ada sate kambing dan macam-macam. Ini orang bagaimana pikiran? Seakan-akan Allah ini heran. Dan di tengah-tengahmu Rasulullah SAW. Katakan dulu. Lah sekarang, sekarang juga. Kalau kita salat semuanya waktu Jumat ini menghadap kiblat, semuanya mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seakan-akan nabi di tengah-tengah kita. Seakan-akan ajaran Nabi itu penuh dengan kitab-kitab yang ada di lemari-lemari kita. Jadi Rasulullah SAW sebenarnya di tengah-tengah kita. Bagaimana kamu bisa kafir? Bagaimana kamu bisa ditipu? Ini karena kita sebetulnya belum mengerti duduknya tauhid dan iman di dada, belum mengerti interpretasi yang betul-betul ilmiah tentang masalah Allah. Lantas kita berketuhanan yang lain, kalau berketuhanan yang lain, berarti kita menjadi lemah dan lebih lemah. Kita betul-betul menjadi budak. Kalau Anda bertuhan kepada hawa nafsu, Anda budak hawa nafsu. Anda bertuhan kepada kursi, karena Anda takut ini kursi diseret dari belakang Anda, lalu Anda tidak makan, tidak punya kursi. Anda bertuhankan kursi. Kalau Anda bertuhankan istri, ya Anda lebih lemah lagi daripada istri itu, itu istri. Dan bertuhankan dolar, lebih lagi Barangkali pernah saya ceritakan bahwa seorang Amerika bilang saya beriman hanya kepada dolar. Kepada Muhammad Qutb. Muhammad Qutb itu saudara kandung Said Qutb yang punya tafsir. Waktu dia berada di Amerika. Dia sepetang hari keluar ke salah satu taman bunga untuk menyaksikan bunga-bunga dan keindahan alam waktu itu. Di situ ada kursi terbentang, dia duduk. Setelah dia duduk sendirian, merenungkan keindahan makhluknya Allah Subhanahu wa taala maka di, dihampiri oleh seorang berkulit putih tinggi pemuda mungkin umurnya tidak lebih dari 22 tahun dia cuma bertanya apakah tuan ini orang uh, orang dari mana tuan ini dia bilang saya orang Kairo oh baru dia mau duduk sebab tadinya dia khawatir bahwa kulit warna hitam begitu kadang-kadang dia orang tidak mau sebab orang bangsa hitam dia tidak mau duduk bersama Menurut orang kulit putih itu bangsa najis. Waktu dia bilang, ya saya dari Kairo baru dia bicara. Pertama pertanyaan dia tanya, barangkali Tuhan Muslim. Iya, saya Muslim. Apa Tuhan bisa menerangkan saya tentang Islam? Bahwa dibawa oleh Syed Kutub. Dan Syed Kutub ini orang ahli. Kalau saudara baca tafsirnya yang 30 juz itu saudara kagum. Ini orang ahli kemasyarakatan, ini orang politikus, ini orang alim, orang macam-macam sudah. Diberi keterangan kira-kira satu jam, sekuat tenaga dia. Sesudah itu dia geleng kepala begini, dia bilang, alangkah indahnya you punya keterangan ini. Tapi sayang Tuhan, saya ini sudah mempunyai satu Tuhan. Apa Tuhanmu? Dolar. Saya tidak bisa menerima itu, tapi ya indah dan bagus. Di dalam dolar mereka di Amerika ditulis, we trust God. Kami percaya kepada Allah, dan kepada Tuhan. Tetapi mereka sendiri percaya kepada dolar. Ini sebabnya wa'asyirul muslimin bahwa masalah ketuhanan labil sekali di kalangan dunia. Orang-orang yang mempertuhankan dolar itu menyeret kamu untuk mentuhankan dia. Untuk menganggap bahwa dia super super power. Super power hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada super kekuatan seperti Allah. Kita sudah ngakoni dia superpower. Siapa itu superpower? Superpower itu adalah yang lari lintang pukang di Lebanon karena dioyak dan diuber-uber oleh beberapa orang gerilyawan muslim. Itu superpowernya manusia. Itu kita disuruh nyembah dia. Ini orang yang tidak mempunyai tauhid. Wa kaifa takfuruna billah? Ya apa kamu bisa ke situ itu? Gitu maksudnya Allah SWT ini. Padahal tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh Ya saking kita ini kebajut sebetulnya. Kesusu. Kalau yang tidak punya duit kesusu dia pergi korupsi. Asal saja aku dapat duit, biarpun aku jadi apa saja, aku jadi budak yang mau. Selain dari Allah yang mau. Jual ayat Tuhan yang mau. Ya ini saudara-saudara kekeliruan kita umat Islam semuanya. Masyarakat muslimin mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah SWT. Diselamatkan ideologi kita baru diselamatkan nyawa kita sebab ideologi adalah atas nyawa mudah-mudahan sampai turun temurun kita menjadi orang yang soleh dan percayalah <coughs> sebelum saya tutup percayalah semua tanpa kecuali bahwa Islam tidak bisa dibendung katakan pada mereka yang membendung Islam kamu nanti akan rugi duitmu akan kau, kamu keluarkan belanjakan dan kamu akan habis kehabisan duit kehabisan tenaga kehabisan pikiran tapi Islam adalah Islam. Islam adalah abadi. Sampaikan pada mereka dengan hormat. Kepada siapa saja yang anda lihat dia ini mau ngubur-ngubur Islam, kesian kamu. Kamu ngubur Allah. Kamu mengajak jemblongan kepada Allah, Rabbul, Rabbul Arbab. Bagaimana kamu bisa menang? Dan yakinlah, yang penting kita jangan lepas tangan dengan Rasulullah SAW. Jangan lepas tangan dengan Al-Quran. Sekian. Sadaqallahul azim. Bagaimana hukumnya huruf-huruf Al-Quran ditulis dengan huruf-huruf Latin? Jawaban pada ini sebetulnya ada ulama yang mengharamkan menulis huruf Al-Quran dengan huruf Latin kalau huruf aslinya tidak di sampingnya. Karena apa? Juga sebelum saya melanjutkan, juga mengharamkan terjemahan tanpa isi Al-Quran. Sebab itu nanti akan menjadikan Quran kita seperti Bible dan hanyut dengan terjemahan masing-masing. Tidak ada di dunia dua terjemahan yang sama. Terjemahan yang ada dari Kementerian Agama, terjemahan daripada orang-orang lain, terjemahan dari Hamka, dari Hasbi Sedigi, tidak sama. Terjemahan, dari Pekchol, terjemahan daripada Miller dan lain-lainnya, semua itu berbeda-beda. Kalau kita ambil ayatnya, terjemahannya tok, nanti anda baca Quran begini sana baca Quran begitu dan tidak raca jadi tiap mau diterjemahkan bacalah aslinya dulu dan jangan tulis Quran dengan Latin tok itu haram malah sebagian ulama mengatakan kalau ada buku seperti itu bakarlah tapi itu dianggap bukan Quran Dalam panji masyarakat nomor 425 halaman 50 disangsikan tentang halal dan haramnya bakso. Suatu hari saya tanyakan kepada penjual bakso. Nyatanya mereka bilang bahwa bakso bukan dari daging yang haram. Seandainya tukang bakso bohong dan saya percaya padanya karena bakso kegemaran saya. Bagaimana hukumnya kalau ternyata bakso tersebut dibuat dari babi? Saudara, saya kira ya kita dalam hal-hal semacam ini sebagai muslim harus juga mempertahankan kebudayaan kita. Kenapa seorang Indonesia dari suku Jawa dan muslim menjual makanan dia pakai makanan pakai cara dan kata-kata bahasa asing. Bahasa orang yang bukan muslim. Bakso. Pangsit. Kenapa dia mesti pakai itu? Bilang oh, soto, sudah kita kenal, kita makan contohnya. Lah kalau kamu bilang saya jual bakso, orang ini perlu diboikot tidak dibeli. Apa sebab? siapa ini orang menyeret Anda kepada kebudayaan asing. Nanti Anda 10 tahun lagi sudah lupa apa yang dikatakan rawon apa. Nanti Anda ingat bakmi, bakso, pangsit dan yang kata-kata terdiri dari dua perkataan ini tadi. Lebih baik kita pertahan kalau saya ya. Ini lepas daripada saya hukum ya. Lalu sekarang mengenai hukum. Kalau ini orang bilang ini bakso biasanya jadi dari babi. Kenapa kita masih mentolo beli? Lah kalau dia bilang tidak. Anu Pak, ini daging sapi. Tapi dia babi, kan kita yang salah di hadapan Allah SWT. Lah kon wis weruh arane iki bakso kok cek kon tuku. Nah, kita bilang sama dia, ganti naran. Kalau dia ganti nama soto, tahu campur, ya kita makan. Tapi kalau tidak, Anda harus lebih kuat. Ikatan perutmu, bikin sendiri di rumah. Nah. Ada lagi bakpao yang itu. Dibeli dengan lahapnya. Siapa yang muslim? Lah, ya, ya apa sih? Saya jadi pikir, kenapa sih kamu tidak hati-hati yang warok sedikit itu? Allah yarham salah satu kiai di Surabaya, Allah yarham Haji Soleh. Saya masih kecil. Dia kalau ada orang bilang kecap, iki kecap, kecap iso sopo sing gawe iki? Cinten bae. Ojo ojo dono iku. nani wong kafir ndak urus pesucen. Ini bukan fanatik saudara. Saya bilang Allah yarham kepada beliau di masjid. Sebab apa? Itu orang mengerti, itu warak dan orang yang sekaligus bisa mempertahankan kebudayaannya. Begitu kiai. Makan kecap saja warak dia. Lah ada para ulama yang karena disuruh ganti serban dengan topi dia mati 35 ribu dibunuh oleh Mustafa Kamal Ataturk. Padahal serban ini sunnah. Tidak mau saya mau pertahankan. Tapi ada orang yang sudah loyo ngeculkan semuanya. Ya, ini lain lagi. Ah. Ma'asyiral muslimin, pada malam hari ini kita akan membaca beberapa hadis yang mempunyai arti yang penting yang harus kita ketahui bersama. Justru yang menyangkut bidang takdir. Takdir yang termasuk salah satu daripada rukun iman yang ke-6. Takdir tidak bisa kita tafsirkan menurut tafsiran kita, menurut logika kita, tapi kita ambil tafsirannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga beliau mendapatkan tafsirannya daripada Allah sendiri. Pertama, hadis yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambi yusibu wa la yarjul qadar illa du'a wa la yazidu fil umr illa albir Seseorang kadangkala ia mendapat kemacetan dalam rezekinya hanya karena dia mengerjakan dosa dan tiada yang dan tiada yang menambah dalam umur manusia kecuali perbuatan-perbuatan baiknya Saudara-saudara hadis ini tidak bisa kita ambil letter luck tapi kita mesti tafsirkan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia ini kadang-kadang rezekinya seret karena dia menjalankan maksiat artinya seorang yang diberi diberi oleh Allah kekuatan kekuatan fisik atau kekuatan keuangan atau kekuatan pengetahuan dan sebagainya. Kekuatan-kekuatan ini dipakai untuk maksiat. Fisik dipakai maksiat. Minum, berzina, duduk berjaga, begadang malam untuk main, dan sebagainya. Duit dipakai untuk mengganggu sesama manusia maka orang ini rezekinya akan seret sebagai satu balasan daripada Allah di dunia. Kalau orang ini kafir saya sudah tidak ada perhitungan. Kadang-kadang orang semakin kafir semakin banyak rezekinya, tapi ini bagi si mukmin. Allah kadang-kala mencewer hati ke telinga seorang mukmin dengan menyeretkan rezekinya. Kalau dia sudah mulai seret dia baru sadar bisa bapak azlan malah ada sebagian mengatakan la ma'azina bagi seorang muslim tidak mungkin dia kaya kalau dia berzina membawa kemiskinan atau melarakan kalau ada seseorang yang merasa begitu lalu keadaannya lain daripada yang dijanji ketahuilah bahwa itu Allah Subhanahu wa taala melulu dan dia harus lebih lebih lebih takut sebab mestinya begini dia tidak terkena itu masih belum hendaknya dia cepat-cepat sadar dan cepat-cepat bertobat wala runtuh qadar illa du'a yang menolak takdir sebel, ya takdir yang bermacam-macam takdir. Takdir ada yang tidak bisa dirobah. Kita tidak tidak mempunyai daya sama sekali. Misalnya takdir Allah menciptakan <coughs> seorang manusia tinggi. Ada yang diciptakan seorang manusia putih, hitam, pendek. Itu manusia tidak berdaya sama sekali. قل لن إلا ما كتب الله lana tetapi kadang-kadang kita bisa merubah keadaan kita yang juga termasuk takdir dengan bermacam-macam perbuatan doa bisa merubah kalau takdir itu memang karena perbuatan kita bukan karena asli daripada Tuhan Allah. Contohnya, suatu umat tidak mempunyai kepopularan dalam berdagang di muka internasional. Satu orang tidak dapat kepercayaan. Waktu kita bahas, kita ketahui bahwa ini orang-orang tidak amanah itu orang yang tidak dapat kepercayaan karena dia pembohong dia bisa merubah keadaan bohongnya dia bisa merubah keadaan tidak amanatnya menjadi amanah baru nanti Allah merubah takdirnya menjadi baik si A mendapat kepercayaan karena dia sudah merubah sikapnya yang tidak baik yang membawakan takdir dia tidak mendapat kepercayaan dirobah mendapat kepercayaan jelas saudara-saudara jangan keliru inilah firman Allah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi ada ayat qul la yusibana illa ma kataballahu lana ini kelihatannya berbeda, pertentangan, tapi sebenarnya tidak. Presiden Tunis Habib Bourguiba, seorang yang sekolahnya di barat, pergaulannya di barat, ilmunya dangkal, mengkritik Al-Quran tentang hal ini. Dia bilang bagaimana katanya Quran tidak ada pertentangan. Lihat, ayat ini mengatakan Katakan ya Muhammad, kita tidak terkena apa-apa Malaikat sudah dengan takdir Tuhan. Ayat lain mengatakan katakan bahwa Allah tidak akan merubah sesuatu malaikat itu orang merubah dirinya. Ini bertentangan. Sebenarnya dia yang tidak mengerti ayat ini, ya ini tadi yang saya katakan. Ada takdir pasti. Seorang kulitnya putih, dia bilang, ya Arab, jadikan saya hitam. Tidak bisa. Robah dia jadi hitam, dakwah tidak bisa. Itu sebabnya perempuan-perempuan di barat atau orang-orang barat. Supaya dia jadi hitam, dia mandi di laut di tengah panas. Tidak jadi hitam. Jadi seperti orang yang terbakar kena matahari. Orang yang hitam mau jadi putih, tidak bisa. Yang pendek menjadi tinggi, tidak bisa. Yang tinggi menjadi kerdil juga tidak bisa. Ini yang dikatakan la yusibana illa ma Tetapi yang masih bisa kita robah dalam takdir-takdir yang menimpa kita karena sesuatu akibat dari perbuatan kita bisa kita robah. Doa bisa merubah kelakuan bisa merubah. Kalau kita jujur, tadinya tidak jujur, sekarang jujur. Tadinya tidak bersatu, lalu hancur di lawan, dihancur ke lawan, lantas bersatu menjadi kuat, itu bisa. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Umat malas merubah sikapnya menjadi giat lalu timbul dia masyarakat seperti masyarakat Jepang bisa ini termasuk hukum-hukum yang masih bisa kita atur jadi takdir tadi bisa kita apa? jelas saudara-saudara wala yazidu fil illa bir yang bisa memanjangkan umur adalah perbuatan yang baik di sini para ulama mempunyai banyak tafsiran. Apakah umur manusia ini bisa panjang, letterlet? Jadi umur yang sudah ditaruh di dalam lauh al-mahfuz 30 bisa menjadi 40? Apa yang dimaksud dengan memperpanjangkan umur? Di sini ulama ada yang mengatakan umur itu bukan angka tahun dan harinya tapi barokah umur ini bisa dinilai dengan umur orang lain setiap tahun. Imam Nawawi misalnya, beliau meninggal umurnya 33 tahun. Tetapi kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi kira-kira memerlukan satu ton kertas. Umur 33 tahun bisa mengarang satu ton kitab bobot satu ton. Ini orang umurnya barokah. Sebetulnya barokah ini ditafsirkan panjang. Panjang hasil umur seseorang. Ada orang umur 65 tahun baru mengarang 30-40 halaman kertas saja. Itu 30 tahun. Perbandingan antara 33 tahun dengan 70 tahun. Ini lebih panjang umurnya. Ada ulama yang menafsirkan panjang umur itu begitu. Dan amal bir, amal kebaikan memperpanjangkan umur. Artinya orang itu merasa umurnya panjang kalau dia berbuat baik. Sebab tidak seperti manusia yang kepanasan seperti cacing kepanasan, gelisah. Tahu-tahu belum toto-toto sudah kepergok ajal dan mati. Dalam keadaan dari kesenangan ke kesenangan dari bioskop ke bioskop. Ini orang umurnya pendek. Sebab tidak ada bir, albir itu perbuatan baik. Tidak ada kebajikan yang dia celeng, Dia dalam keadaan sesat. Waktunya sempit. Akhirnya dia tidak berasa umurnya sudah habis. Ini namanya umur tidak panjang. Ada pula ulama yang menafsirkan umur manusia ini ada dua. Dengar baik-baik saudara-saudara ya. Tapi ini saudara mungkin tidak banyak baca dalam buku-buku. Umur manusia ini ada dua menurut sebagian ulama. Umurnya dia di dunia dan umurnya dia di barzakh. kita ini melintasi dua alam alam jasmani di dunia ini sekian tahun panjangnya habis dari sini roh ini dititipkan uh, jasad dititipkan bumi rohnya melayang di alam barzah berapa tahun di sini <clears throat> berapa tahun di sana kalau orang ini berbuat baik di dunia beramal soleh tidak pernah absen dalam sholat tidak pernah absen dalam zakat tidak pernah absen dalam perbuatan-perbuatan baik dan kewajiban-kewajibannya maka umurnya dia di dunia kelihatannya panjang dan baik di akhirat disempit, dipendekkan. Artinya di barzakh dipendekkan. Jadi masanya dia dikubur ini cepat. tahu sudah bangkit. di situ keadaan sempit, susah. Tidak menikmati apa-apa. Jadi nikmatnya dia itu dikumpulkan di dunia dengan perbuatan yang baik. Tapi sebaliknya, orang yang seperti tadi saya gambarkan, dari meja judi ke meja judi yang lain, dari bioskop ke bioskop yang lain, dari maaf-maaf perempuan ke perempuan yang lain. Orang ini umurnya di dunia pendek, tapi rohnya nanti di rizki itu mencari seorang hamba, mengejar seorang hamba lebih daripada kejaran ajalnya. Kalau ajalnya mengejar dia pada detik-detik di mana dia harus meninggalkan dunia, maka rizki mengejar dia tiap hari boleh dikatakan. Rizki yang tidak dikalkulir. Kata Abu Ishaq Syairazi dia bilang coba engkau perhitungkan sendiri rizki yang kamu ingat-ingat kamu terima dengan kalkulasi sebelumnya dan rizki yang kamu terima tanpa kalkulasi sebelumnya mana lebih banyak pasti kamu akan ingat rizki yang datang tanpa lebih dulu diperhitungkan secara jelimet. Kadang-kadang kita perhitungkan secara jelimet, rezeki itu luput. Dan jengkelnya kita berat. Sayyidina Ali berkata kepada putranya Al-Hasan dalam wasiat beliau, "Wa'lam anna rizqa rizqan. Rizqun anta tatlubuh wa rizqun huwa yatlubuh." Dan ketahuilah ayuhai Hasan bahwa rezeki ini ada dua macam. Rezeki yang kau kejar dan rezeki yang mengejar engkau. <clears throat> Kadang-kadang seorang duduk di rumah Tiba-tiba dia datang tamu Bicara punya bicara insidentil. Tahu-tahu ini tamu mengenalkan dia kepada seorang Mau beli barang dan dia dapat untung dari barang Padahal tadinya dia tidak begitu senang menerima tamu ini. Ah, siapa datang siang-siang ini? Atau siapa datang malam ini? Tahu tahu ini orang bicara punya bicara itu fulan itu mencari barang begini. Dia ingat dia ada teman. Dicarikan dapat. Tidak diperhitungkan. Ini namanya rezeki yang mencari kita. Tapi kalau saudara tahu Siapa yang menakdirkan rezeki, sudah pasti saudara nanti tenang. Bahwa yang menakdirkan hanya satu, Allah. Tidak mungkin saudara dapat rezeki lebih atau kurang karena orang. Karena perbuatan orang. Karena satu yang menyimpang daripada takdir Allah sendiri. Tidak bisa. Rezeki itu Allah. Tapi nanti Allah menyebabkan manusia ini pergi ke anda. Menyerahkan duit, menyerahkan sumbangan, itu Allah. Bukan orang ini yang memberi saudara. Di sini kita harus membedakan antara orang yang mengerti bahwa yang memberi itu Allah. Yang memastikan rezeki Allah. Bukan selain dia. Ini namanya tauhid. Ada orang bilang, oh ya saya coba ada ada orang itu saya tidak dapat rezeki. Keliru. Kekeliruan ini mengkhawatirkan. Bisa bisa juga dia tidak mengerti. Tapi bisa juga dia mengerti dan dia syirik. Kalau ini tidak datang pada saya, saya tidak dapat rezeki. Padahal Allah yang gerakkan dia untuk datang kepada saudara dan dia bicarakan masalah sampai saudara dapat rezeki. Allah yang menggerakkan dia. Saudara-saudara, inna sa'adata kulla sa'adati tulul umri fi ta'atillah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Khatib an Abdullah an Abi Bahagianya orang yang paling bahagia Bahagia yang sesungguh-sungguhnya Begitu sabda Rasulullah SAW Adalah panjangnya umur dalam taat Bagaimana jabarannya ini? Jabarnya kalau orang bertaat kepada Allah Dia tidak punya lawan Kalau dia menjaga lidahnya tidak dipakai untuk riba tidak dipakai untuk memfitnah, tidak dipakai untuk bohong, tidak dipakai untuk caci maki. Kalau dia menjaga matanya, menjaga tangannya, menjaga anggota-anggota badannya, orang ini pasti tidak akan punya lawan. Tidak mengambil haknya orang, tidak menipu. Bagaimana dia ada lawan? Kalau dia tidak ada lawan, dia senang. Dia bahagia, itu sebabnya awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Baik di dunia apalagi di akhirat. Orang yang berkhidmat kepada Allah yang dikatakan waliyullah artinya orang yang tidak pernah mengerjakan maksiat disengaja orang yang cepat-cepat membereskan hitungannya dengan Allah orang yang takut kepada Allah, orang yang takwa, menjalankan syariat, menjauhi maksiat. Ini orang tidak ada takut dan tidak menyesal. Apa yang akan disesali oleh manusia seperti itu? Dia sudah di atas rel, Dia di atas rel. Dia tidak menyimpang. Dia tidak bisa selip. Lidahnya tidak selip, tangannya tidak selip. Orang ini yang dikatakan bahagia. As-sa'adatu. Inna saadata Kulla sa'adati ta'at huwa kul umr fi ta'atillah. Hadis berikutnya. إن الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في baitik seorang mayit akan merasa terganggu di dalam kuburnya apa persis seperti apa yang dia merasa terganggu di rumahnya jadi kalau seorang terganggu di rumahnya karena adanya sesuatu yang tidak menyenangkan juga di kuburannya terganggu. Jadi kalau seorang ayah merasa terganggu hatinya kalau melihat anaknya keluar malam, kalau melihat anaknya perempuan tidak pakai kudung dan hijab, maka ayah itu juga kalau mati dikuburnya merasa terganggu dengan apa yang diperbuat oleh anak-anaknya di dunia, di rumahnya semula. Dan inilah arti hadis tadi. Jadi tidak salah orang yang mengatakan kamu berbuat dosa. Kamu cekcok karena harta warisan. Ini kamu mengganggu ayahmu di kuburan. Ini ada betulnya. Ini hadisnya, ini sandarannya. kalau seorang mayit terganggu di kuburnya karena perbuatan-perbuatan yang mengganggu dia di rumahnya dari keluarganya atau dari familinya atau dari tetangganya dan sebagainya saudara-saudara ini hadis perlu kita camkan jadi ada sangkut pautnya yang mati ini dengan yang hidup atau dengan jelas ada sangkutnya yang hidup dengan yang mati. Di alam arwah bertemu mayit yang sudah dikubur cuma rohnya tapi kita masih lengkap roh dengan jasad roh dengan jasad masih bisa beramal kalau roh saja sudah tidak bisa beramal jadi roh dan jasad masih bisa beramal beramal baik terhadap si mayit bisa tapi mayit tidak bisa in qata'a anhu amaluhu tapi apakah yang hidup in qata'a anhu amaluhu tidak yang hidup bisa bersedekah hasil sedekahnya diserahkan pada ayahnya di kubur saya niat sedekah untuk ayat saya saya niat pergi haji untuk menghajikan ayah saya belum pergi. Ini bisa. Dan mayat itu girang dengan ini. Seperti kalau dia di rumah, kamu hadiahi uang, dia girang. Kalau ada anak dihadiahi oleh kalau ada ayah dihadiahi oleh orang tua oleh anaknya duit. Ini Pak, ada uang saya. Ayahnya girang. Ini Abah saya belikan Abah rumah. Dia girang juga dikubur rohnya ayahnya akan girang dengan hadiah-hadiah bukan rumah tapi amal atau kelakuannya dia sendiri diperbaiki jadi saya tahu ayah saya dikubur ibu saya dikubur saya akan berbuat baik saya duduk bersama saudara-saudara saya ngaji kedua manusia yang melahirkan saya insya Allah girang dikubur karena saya duduk dengan saudara-saudara. Dan saudara pun yang mempunyai orang tua sudah wafat, orang tuanya akan bilang saudara etika di masjid mendengar satu dua hadis dari Rasulullah saw Ini <clears throat> artinya mayit senang atau mayit diganggu dikuburnya apa-apa eh, oleh apa-apa yang biasanya mengganggu dia di rumah tangganya. Hadis berikutnya. Innal mayyita la yu'adzabu bi buka'i ahlihi Kadang-kadang innal mayyit itu mayyit disiksa oleh Allah <coughs> akibat tangisan sanak keluarganya terhadap dia tangisan yang luar daripada batas yang tertentu oleh syariat. Ada orang menangis. Ini biasa.